Man yadkhulu qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala man yadkhulu fil khitabi fil amri wa nahyi. Orang yang termasuk dalam khitab dalam seruan Allah baik berupa perintah ataupun larangan. alladhi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi al mukallafu wa wa al balighul aqilu fa kharaja bi qawlina al balighu as fala yukallafu fil amri wan nahyi taklifan musawiyan li taklifil balighi walakinahu yu'maru bil ibadati ba'da tamyizi tamrinan lahu ala ta'ati wa yumna'u minal ma'asi liya'tada al-kaffa anha wa jadi kalina al-aqilu al-majnun fala yukallaf fala yukallafu bil amri wan nahyi walakinau yumna'u mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi au ibsadin. walau fa'ala al-ma'mura lam yasihah minhu filu li'adami qasdil intisali minhu Orang yang masuk dalam kitab, dalam seruan perintah dan larangan adalah mukallaf. Siapa itu mukallaf? Orang dan orang yang memiliki dua sifat yaitu balik dan berakat. Dipersyaratkan balik artinya bukan mukallaf adalah asrir anak kecil fala yukallafu maka dia tidaklah dibebani perintah dan larangan taklifan dengan pembebanan musawian yang sederajat atau sama dengan beban untuk al-balik orang yang balik artinya apa? apakah dibebani? iya walakinahu akan tapi dia yukmar dibebani perintah bil ibadat untuk melaksanakan berbagai bentuk ibadah Ba'da tamyiz setelah dia tamyiz. Tamyiz itu ukurannya 7 eh, tahun. Bisa kemudian dianggap bisa membedakan api itu bahaya, ini ini bisa bikin luka dan sebagainya. Tamrinan lahu dan rangka melatihnya alat taat untuk melakukan ketaatan. Wa yumna'u dan dilarang dengan ma'asi untuk melakukan berbagai maksiat ya tak ada supaya dia terbiasa punya adat ya, ya terbiasa al-kafa untuk menahan diri dari maksiat dipersyaratkan mukalaf itu dipersyaratkan adalah al-akil orang yang berakal maka tidak termasuk mukalaf al-majnun orang yang gila Fala yukalafu maka orang gila tidaklah dibebani perintah dan tidak pula dibebani larangan. Dia tidak diperintah, dibanding perintah dan larang. Akan tapi dia harus dilarang. Walakin yumna'u, akan tapi dia dilarang untuk melakukan perbuatan yang fihi ta'adin, mengandung ta'adin. Tindakan melampaui batas ala gairihi hak orang lain. Atau perbuatan ifsad merusak Jangan mentang-mentang di, ya, dia tidak diperintah, tidak dilarang, terus kemudian dibiarkan begitu saja. <clears throat> Walau seandainya orang tersebut melakukan hal yang diperintahkan, lam yasiha minhul fi'lu, maka perbuatan tersebut tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada niat untuk melaksanakan perintah minhu dari orang tersebut. Dan segala amal itu syaratnya niat. Orang gila tidak punya niat. Dan tanda balik itu ada empat, ya, tiga untuk laki-laki atau empat jika untuk perempuan. Yaitu kemudian berusia 15 tahun, baik untuk laki-laki ataupun perempuan, dan keluar ya, istilah mimpi dan hmm, tumbuhnya bulu kemaluan dan untuk perempuan ditambah satu lagi yaitu haid bisa haid dan bisa hamil bila ya tidak ada dia bukanlah mukallaf karena apa? Karena syarat segala amal ibadah adalah niat dan orang gila tidaklah mungkin memiliki niat. Karena dia tidak punya niat, maka tidak mungkin uh, dia untuk kemudian diperintahkan. Maka semua perbuatan yang membutuhkan niat, maka tidak sah dia lakukan. Menyembelih menyembelih hewan itu membutuhkan niat. Kalau gila kemudian menyembelih ayam, tidak sah sembelahnya karena dia tidak punya niat sholat dan sebagainya akan tapi bukanlah maksudnya kemudian segala sesuatu dia tidak dilarang meskipun melakukan perbuatan yang melanggar orang lain tidak boleh kemudian kerabatnya mengatakan loh dia kan gila tidak diperintahkan tidak boleh dilarang padahal dia suka mukul orang yang dia ketemu yang dia lewati dia temukan Kita katakan benar demikian, akan tetapi wajib untuk dilarang dari perbuatan merusak dan perbuatan melanggar batas orang lain. Contoh semisalnya adalah bahimah, binatang ya, yang berbahaya, yang suka kemudian menyerang orang. Maka sama sejenis orang gila dengan binatang yang e, suka menyerang orang itu sejenis dalam masalah harus dilarang harus dicegah supaya kemudian tidak uh, mengganggu orang. Jika ada seorang itu punya binatang ternak yang suka, misalnya punya kambing atau punya sapi yang suka nyeruduk orang, misalnya, maka kewajiban pemiliknya untuk kemudian, uh, ya, untuk kemudian memperhatikan binatang tersebut sehingga tidak mengganggu orang lain. Sama persis. Kemudian wala yuwaddu ala hadha ijabu zakati wal hukuki al maliyati bi mali sariri wal majnuni anna ijabaha bihi marfutun bi asbabin muayyanatin mata wujidat sabatal hukmu faya mangdurun fiha ila sababi la ilal fa'ili wa yuwaddu dan tidaklah dibantah ala hada dengan keterangan di atas tentang wajibnya zakat dan kewajiban-kewajiban harta yang lain Fimali sahir berkenaan dengan harta milik anak kecil dan orang gila. Ya, jumhur ulama mengatakan bahasanya anak kecil yang kaya macam dia yatim dan orang ayahnya meninggalkan uang yang harta yang banyak atau orang gila yang kemudian kaya maka wajib dizakati hartanya. Itu pendapat jumhur ulama. Maka itu tidak bisa kemudian maka tadi katanya khitab menyadkhulu fil khitab nah, mukalaf al balik al akil. Nah, Ini nggak balik nggak akil. Kok wajib bayar zakat? Nah, dikatakan nah, dua kasus tersebut harta orang gila dan harta anak kecil tidak bisa untuk kemudian membantah e, ketentuan di atas. Kenapa? liana ijabah hadhihi karena wajibnya hal ini yaitu zakat untuk harta anak kecil dan orang gila terkait bi asbabin muayyanatin dengan sebab tertentu ter, dengan sebab tertentu. Karena kewajiban zakat itu ditujukan kepada hartanya bukan kepada orangnya. Kalau katakan khud min amwalihim kota ambillah dari harta mereka. Allah Subhanahu wa tidak mengatakan ambillah dari mereka. Allah tidak mengatakan khud min amali. Allah tidak mengatakan khud min hum. Sudah kota. Nah Allah katakan khud min amali. Ambillah dari harta mereka. Berarti yang jadikan sasaran yang jadi ya, yang jadi pokok perhatian adalah harta, bukan orangnya. Itu yang dimaksud sebab tertentu. Sebab tertentunya adalah karena zakat tersebut, zakat anak kecil dan orang gila. Zakat itu kewajiban zakat itu berkait dengan harta bukan berkait dengan orang. Mata wujudnya kapan ditemukan? ya. hukum maka hukumnya ada. Kapan ditemukan harta dan hartanya memenuhi nisab, ya sudah. Fahya maka zakat itu mangdurun fiha ila sebab yang diperhatikan adalah sebab la ilal fa'il bukan ya, pelakunya ini pendapat jumhur ulama tentu yang diresikan oleh beliau alimah Muslimin artinya ada ulama yang lain yang mengatakan tidak Di antara kemudian hukukul maliyah, jadi dikatakan kewajiban zakat dan kewajiban finansial yang lain. Itu misalnya nafkah. Orang gila misalnya dia punya kerabat, kerabatnya itu statusnya di sini dikatakan statusnya miskin. Orang gilanya itu hartanya banyak. Dia kaya, kemudian gila. Hartanya banyak maka dia wajib ada kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kerabat dari hartanya. Demikian juga anak kecil. Kemudian taklifu bil amri wa nahyi Syamilul lil muslimina wal kufari. Lakin al kafira la yasihu minhu fi'lul ma'mur bihi hala kufrihi. Likaulihi ta'ala wa ma mana'ahum antuk bala minhum nafakatuhum ila anahum kafaru billahi wa rasulihi. walayu ma'lu biqada'ihi idza aslama likaulihi ta'ala kulil ladina kafaru yang tahu yufar lahum ma'qad salat. Wa qawli sallallahu di Amr bin al-As am alimta ya Amru annal islama yahdimu makana qablahu. Wa inama yu'aqabu ala taqihi idza mata al kufri liqali ta'ala an jawabil mujrimin idza su'ilu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musalli wa lam nakunu ta'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanil yaqin Dan beban perintah dan larangan itu mencakup kaum muslimin dan orang-orang kafir. Akan tapi orang kafir layak tidaklah sah jika dia fi'lul makmur melaksanakan hal yang diperintahkan pada saat pada saat dia masih dalam kondisi kafir. Dalilnya firman Allah di surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan tidaklah menghalangi mereka orang-orang munafik antuk para minhum diterima dari mereka ya. ibadah mereka berupa nafkah berupa mengeluarkan harta ila anahum kecuali karena mereka kafir dengan Allah dan Rasulnya walayum mau dan mereka tidaklah diperintahkan ya. orang kafir itu tidak diperintahkan untuk mengkodok ibadah tersebut tidak aslama jika dia masuk Islam dia masuk Islam tidak perlu kemudian ngodok puasa, ngodok kemudian sholat dan sebagainya. Kalau disuruh ngodok, tidak jadi masa Islam. Kuliladzina kafaru. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, yurupar lahum, diampuni untuk mereka makot salafah, ya, dosa yang dulu telah mereka lakukan. Qauluh dan sabda Nabi SAW kepada Amr bin Al-As Ama apakah tidak alim tak kau tahu Wa Amr sunya masuk Islam Sunya syahadat Sunya berislam itu Yahdim menghancurkan Maka dosa-dosa kebelahu sebelum berislam Wa inama yu'aqabu akan tapi mereka akan dihukum alatar tarfi karena meninggalkan perintah dan larangan, karena minum khamar, karena tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, jika mereka mati di atas kekufuran. Karena firman Allah Subhanahu wa taala tentang jawaban orang-orang kafir, idza su'ilu ketika mereka ditanya, apakah yang menyebabkan kalian masuk fisakor dalam neraka? Mereka mengatakan sebabnya pertama Lam minal musalli. Kami tidak sholat. Ya, tidak mau sholat. Yang kedua, tidak mau sedekah. Walam nakun imun miskin. Kami tidak mau memberi makan orang miskin. Yang ketiga, wa nakudum al khaidin. Kami mengejek-ejek Islam bersama orang-orang yang suka mengejek-ejek Islam. Wakuna nukar di biyaumiddin dan yang keempat dan kami mendustakan hari pembalasan. Demikian yang kami lakukan hatta atana yakin sampai datang kematian. Yakin di sini kematian. Kematian disebut yakin karena yakin semua orang pasti akan merasakannya. Ini perintah dan larangan itu meliputi seluruh kaum muslimin bil ijma dengan sepakat para ulama. Apakah kemudian mencakup juga orang kafir? Maka untuk asluddin maka jawabannya bil ijma. Untuk kemudian asluddin, asluddin adalah maksudnya tauhid. Orang kafir itu wajib bertauhid, orang kafir itu wajib masuk Islam orang kafir itu wajib masuk Islam. Hukumnya wajib mereka masuk Islam. Mereka nggak mau nggak mau masuk Islam, diseksa dalam neraka. Artinya meninggalkan kewajiban. Dan meskipun kita tidak diperintahkan untuk memaksa mereka masuk Islam. Akan tapi hukumnya wajib mereka itu untuk masuk Islam. Ya untuk kemudian asludin ada istilah asludin dan ada istilah usuludin. itu berbeda Asludin itu bertauhid tauhid beribadahnya pada Allah Subhanahu wa taala itu asludin. nah, kalau usuludin itu menurut ulama-ulama yang menggunakannya maka adalah perkara-perkara akidah yang eh, yang gamblang, yang jelas, yang disepakati. Namun apakah kemudian berlaku untuk kemudian uh, ahkam fikhiyah berlaku untuk masalah sholat? Apakah uh, perintah sholat, perintah puasa itu juga mencakup mereka? Maka di sini ulama berselisih pendapat. <clears throat> Ada yang mengatakan perintah sholat, perintah ini tidak mencakup mereka. Dan ada yang mengatakan mencakup orang kafir dan itu pendapat yang rajih dapat yang lebih kuat. Pendapat yang kuat mengatakan mereka tercakup dalam perintah sholat dan sebagainya. Dalilnya tentang sholat misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Ya Bani Adam Akudu zina takum inda kuli masjid Wahai Bani Adam di antara ini dalil ulama yang mengatakan bahwa orang kafir tercakup dalam perintah sholat, perintah puasa dan sebagainya. Nah, tentang perintah sholat Allah katakan ya bani Adam guru zina takum indah kuli masjid. Masjid di sini maknanya tafsirnya sholat. Wahai bani Adam, siapa? Bani Adam, siapa bani Adam? Muslim dan kafir. Wahai bani Adam, ambillah zina kalian, pakaian kalian, Ya, tidak hanya menutupi aurat bahkan akan tapi lebih dari itu indah kulit masjid setiap kali setiap kali kalian melaksanakan sholat. Maka Allah melaksanakan uh, memerintahkan untuk kemudian memenuhi salah satu syarat sholat yaitu menutup aurat dan perintah ini Allah tujukan kepada Bani Adam dan itu mencakup orang kafir dan orang Islam ini diantara dalil uh, ulama yang mengatakan demikian. Karena perintahnya memang cakup mereka semua. Masalah haji, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi ala nasi hijjul bait. Walillahi ala nas. Surat Al-Imran Allah katakan dan untuk Allah ala nasi menjadi kewajiban manusia. Hijjul bait untuk berhaji di Ka'bah. Allah katakan ala nas. Manusia. Siapa manusia? Kafir dan muslim. Di samping dalil yang beliau sebutkan di sini. Nanti akan beliau disebutkan di, sini di surat Mudasir. Akan tapi jika orang kafir tersebut melakukan hal yang diperintahkan amal ketaatan itu tidak diterima, tidak ada manfaatnya selama masih kafir. Ya, dalilnya syarat atau obat. Kalau bercerita tentang orang-orang munafik Allah katakan amal ibadah infak-infak orang munafik itu tidak Allah terima. Apa yang menghalang itu diterima? Karena mereka kafir pada Allah dan Rasulnya. Nah, infak, para ulama punya kaidah bahasanya ibadah yang mutaadi, ibadah yang manfaatnya untuk banyak orang, infak, ngajar, ya, ngasih nasihat dan sebagainya, itu lebih afdol daripada ibadah yang kafir, ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri sholat, puasa, baca Quran itu untuk diri sendiri. Nah, ibadah yang mutaati yang manfaatnya untuk banyak orang itu lebih afdol secara umum. Secara umum lebih afdol. Di antara ibadah mutaati adalah infak. Maka Allah katakan ibadah mutaati mereka yaitu infak itu tidak Allah terima. Jika ibadah yang sifatnya mutaati itu tidak diterima, maka bagaimanakah dengan ibadah yang tidak muta'adi? Maka di sini dikatakan nah, layubal min babi aula. Maka tidaklah diterima. Lebih utama untuk tidak diterima. Ibadah mereka muta'adi untuk manfaat banyak orang, masih sedekah macam-macam. Insya Allah terima, apalagi ibadah sholat. Akan tapi jika mereka masuk Islam, tidaklah diperintahkan untuk mengkodok ibadah-ibadah yang mereka tinggalkan. Karena Allah katakan, yang tahu jika mereka mau berhenti diampuni dosa yang telah dulu mereka lakukan, baik dosa karena melakukan larangan atau meninggalkan perintah. Semuanya tidak ada kodoknya. Ini secara Eh, secara apa? dalil nakli, secara akli ya, sini dikatakan seandainya kita perintahkan kalau masuk Islam untuk mengkodok, nah ini apa? nahu minat Islam. Berarti kita nyuruh mereka kabur dari Islam. Ah, apa yang masuk Islam? Malah tambah sulit saya masuk Islam. 20 tahun saya belum puasa. Maka ada tanfir. Maka berarti orang itu kemudian apa? Menjauh dari Islam. Nah, karena itu diantara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala orang kafir tidaklah diperintahkan untuk mengkodok nah, kewajiban yang mereka tinggalkan ketika masih kafir. Dan nah, akan tetapi pahala perbuatan kebaikan yang mereka lakukan ketika masa kafir itu tetap tercatat. Masalah Allah, target dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang itu kemudian masuk Islam. Kafir masuk Islam maka semua amal kebaikan yang kau lakukan, kamu suka infak, suka sedekah, gini-gini, bantu anak yatim, bantu orang miskin, <clears throat> baik sama tetangga, bantu tetangga, semuanya tercatat. Tidak kemudian hapus. Dosamu hapus semua. dosanya dihapus semua, pahalanya tetap kemudian tercatat. Dalilnya eh, hadis diriwayatkan Imam Muslim Nabi SAW mengatakan pada salah seorang sahabat beliau yang e, baru masuk Islam Nabi katakan aslam tak? engkau masuk Islam eh, wa ma ma'aka minal eh, minal ajra kama qala sallallahu alaihi wasallam engkau masuk Islam bersama pahala-pahala yang kau lakukan dahulu kurang lebih demikian Maka satu target, satu motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar, agar orang itu kemudian masuk mau masuk Islam. Masuk Islam, dosanya kemudian diampuni. Nah, adapun kemudian apa? Kebaikan-kebaikan ketika kafir tetap tercatat. Masya Allah. Wah enak ya kalau gitu saya tak kafir dulu. Nah, punya niat kayak gitu terus mati waktu kafir. Jika demikian, jika kemudian jika dilakukan dakwah, lalu apa yang dimaksud? Apa manfaat daripada mereka itu termasuk dalam apa? Dalam perintah. Maksudnya, maksud bahasanya orang kafir itu termasuk dalam perintah dan larangan, Percakup perintah dan larangan adalah jika mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka akan dapat tambahan siksaan karena tidak sholat, dapat tambahan siksaan karena nggak puasa, tambahan siksaan karena nggak haji, dan zakat dan seterusnya. Itu yang dimaksud orang kafir tercakup dalam perintah dan larangan Allah. Bukan menyuruh mereka untuk kemudian sholat, bukan kemudian memerintahkan untuk mengkodok sholat jika masuk Islam akan tapi maksudnya adalah akan menambah siksaan mereka ketika mereka mati dalam keadaan kafir. di di surat Al-Mudathir Allah menyebutkan empat sebab kenapa mereka masuk neraka. Ya. Kalau kita berpendapat bahasanya tidak sholat, ya, berpendapat bagaimana Madhab Imam Ahmad tarikus sholat adalah kafir, maka uh, dari tiga dari empat sebab yang Allah sebutkan, yang tiga adalah uh, amal kekufuran semua, tarikus sholat, dan mengejek Islam, mengejek orang-orang yang beriman dan kemudian takdir mendustakan tidak percaya hari kebangkitan, hari pembalasan. Dan sedangkan satu itu adalah bukanlah kemudian satu hal yang mengkafirkan, maksiat. Ada orang yang butuh bantuan, orang miskin butuh bantuan makan tidak dikasih makan. Artinya tidak makan meninggalkan sedekah. Perbuatan amal sedekah di mana kita mampu untuk melakukannya dan ini benar-benar membutuhkan dan kita tidak membantunya. Maka ini menunjukkan bahasanya ini punya peran. Tidak bayar ketika itu punya peran untuk mereka masuk dalam neraka. Artinya mereka akan dapatkan tambahan siksa karena meninggalkan perbuatan sedekah dan demikian juga amal-amal yang lainnya. Ini dalil nakli dari nakli kalau orang kafir kita akan dapat tambahan siksa karena perbuatan mereka tidak melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi yang Allah larang. Surat Al-Mudathir. Dan ada uh, ah, dan akli, dalil aklinya seorang muslim, seorang beriman yang Allah cintai itu saja jika melakukan dosa Allah masukkan dalam neraka jika dia nggak bayar zakat ya, dan Allah tidak mengampuninya, maka Allah masukkan neraka. Itu orang beriman yang Allah cintai. Bagaimana kalau lagi dengan orang kafir? Orang kafir nggak mau sedekah. Maka mimbabil aula untuk kemudian mendapatkan siksaan di neraka. Bahkan lebih parah dari itu, orang kafir itu bukan hanya disiksa ketika uh, uh, disebabkan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahkan mereka itu akan diberi tambahan siksa dengan tiap teguk air yang mereka minum tiap teguk air dan tiap suap nasi yang masuk dalam mulut mereka hanya akan menambah siksaan untuk mereka di yaumil akhir kelak Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nah, diutus ke, bu, ke bumi ini untuk rahmat untuk semesta alam. Rahmat di sini yang benar mencakup orang beriman dan orang kafir. Gimana rahmat terhadap orang kafir? Diperang. Eh, itu adalah rahmat untuk orang kafir. Dengan diperang itu rahmat untuk mereka. Tambah hidup, tambah banyak air yang mereka minum, tambah banyak siksa, eh, tambah makin banyak siksaan mereka. Itulah kamu gak usah Hah? Gak usah lama-lama hidup di dunia ini, kamu mati saja sekarang. Itu rahmat untuk mereka. Maknanya demikian. Bukan kemudian rahmat terhadap orang kafir itu kemudian mujamalah bermanis-manis dengan eh, dan mencari irdo, mencari ridhonya orang kafir. Tapi eh, rahmat untuk semesta alam ya, memerangi orang kafir ketika memang memenuhi persyaratan untuk terjadinya peperangan, terjadinya jihad, memang kemudian syarat-syaratnya di sana terpenuhi, maka itu adalah rahmat orang kafir. Karena kemudian tidak semakin banyak orang yang mereka dakwahi untuk bersama mereka dalam kekafiran. Demikian juga kemudian hal ini tidak semakin banyak nikmat Allah yang mereka makan sehingga akan menambah uh, siksaan mereka. Setiap teguk air dan setiap nasi yang masuk dalam mulut mereka itu hanya akan menambah sisa Allah Subhanahu wa taala untuk mereka di akhirat kelak. Dalilnya surat Al-A'raf 32 dan surat Al-Maidah 93. Di surat Al-A'raf ayat 32 Allah mengatakan kulman man harama zinata allati akhraja ibadi wa tayyibati min rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya. Siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya maka hukum asal perhiasan adalah halal mubah siapa yang mengatakan perhiasan ini haram dan sebagainya wajib mendatangkan dalil namun untuk emas untuk laki-laki kita punya dalil untuk mengeluarkannya dari hukum asal Wapai fatih menarik dan rezeki, rezeki yang enak-enak Katakanlah hiya lilladina amanu. Rezeki yang enak-enak tersebut itu untuk orang-orang yang beriman hayat di dunia. Di kehidupan dunia. Ya Allah Allah kemudian turunkan nikmatnya, Allah kemudian ciptakan berbagai nikmat, rezeki yang enak-enak itu adalah untuk membantu orang-orang yang kemudian berbuat ketaatan. Untuk membantu ada fasilitas untuk orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak Allah maksudkan dan tidak Allah tujukan untuk orang-orang yang menggunakannya untuk mengkafiri dan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengambil sesuatu yang bukan jatah mereka aslinya. Meskipun itu bukan berarti kemudian kita diperintahkan untuk merebut. <laughs> mereka lagi makan terus direbut Maka nah, nah, tapi mereka kemudian mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan hak mereka. Kemudian di ayat Hmm, Al-Maidah 93 Allah mengatakan, "Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fi taimu Tidak ada atas orang-orang yang beriman dan, dan beramal soleh dosa karena e, dalam apa yang mereka makan dan mereka minum. Nah, ta'imu itu e, to'am itu eh, dalam pengertian syar'i dalam artian pengertian Quran dan hadis itu mencakup makanan dan minuman. To'am itu bukan hanya makanan saja, namun mencakup makanan dan minuman dalam istilah syar'i atau istilah yang dipakai dalam Quran dan Sunnah. dalilnya di uh, di juz 2 uh, eh, tentang ketika apa pasukan Tolut ya, dan ujiannya adalah puasa puasanya cuma sebentar puasa ketika melewati sungai maka Tolut mengatakan Taman syariba Hufalaisa ini Barang siapa yang uh, yang minum dari air sungai tersebut maka dia bukan dan tidak layak, tidak lulus seleksi untuk jadi pasukanku ikut dalam berperang bersamaku waman lamnya tak yata'amhu dan barang siapa yang tidak minum Allah sebut wa tak lam tak nah, inau mini namun barang siapa yang berpuasa dia tidak kemudian mengambil nah, maka dia adalah golonganku maka di sini Allah katakan tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam makanan yang mereka makan. Maka hukum asal makanan untuk orang beriman itu adalah mubah kecuali yang ada dalil menunjukkan itu tidak boleh dimakan dan sebagainya mafhum mukhalafahnya nah, mafhum mukhalafahnya kebalikannya berarti ada dosa jika bukan jika untuk orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh ini apa? Jadi setiap teguk air yang mereka minum itu menambah siksa mereka. Ini dalil akli, eh, dalil naklinya ada dua tadi, dua ayat sedangkan dalil aslinya juga ada kata beliau Bagaimana seorang yang Allah ciptakan Kemudian Allah berikan fasilitas maka bagaimana kemudian nikmat yang Allah berikan Kemubah untuk dia tidak ada jawaban pada dia terang terang berbuat kemaksiatan Bahkan dia menggunakan nikmat Allah tersebut agar semakin kuat bermaksiat. Ini adalah satu hal yang khilaful ma'akul yang tidak logis. Seandainya engkau berbuat baik kepada seseorang, maka tentu kita akan mengatakan bahasanya dia punya kewajiban untuk bersyukur kepadamu dan mentaati apa yang kau minta. Bukan malah kemudian mendurhakai. Dan ada tambahan untuk kemudian anak kecil jika anak kecil berbuat ibadah laksanakan sholat misalnya apakah ada pahalanya maka jawabannya adalah ada pahalanya ya, anak kecil itu perbuatan baik yang mereka lakukan ada nilai pahalanya namun perbuatan jelek yang mereka lakukan tidak ada nilainya tidak ada nilai dosanya namun yujar ajro nafila. maka tadi pahalanya pahala amal sunnah tidak Ah, pahala amal wajib. Dan untuk kemudian untuk amal ibadah e, untuk untuk anak kecil amal ibadah itu kemudian bernilai dengan syarat tamyiz dengan syarat tamyiz terus kemudian e, sholatnya bernilai karena Nabi mengatakan memerintahkan ke umur 7 tahun. Bagaimana kalau kemudian kurang dari 7 tahun? Kalau kurang dari 7 tahun, maka nah, tidak ada nilainya. Kalau belum usia tamis maka tidak ada nilainya kecuali untuk haji. Kecuali untuk haji. Ini kemudian uh, orang tua kemudian membawa anaknya yang masih kecil berusia tiga tahun misalnya diajak ikut berhaji misalnya maka ada pahalanya karena ada diskusi tentang hal tersebut eh, di mana ada perempuan yang kemudian berhaji bersama anaknya masih kecil masih digendongan berarti masih kecil ya maka kemudian eh, ketemu Nabi kemudian ditanya alau haj ditanya pada Nabi apakah anak ini ada nilai hajinya maka Nabi SAW katakan ada nilai haji untuk dia dan untukmu pahalanya dan untukmu pahala dan engkau berpahala dan anak tersebut ada nilai nah, haji untuknya maka e, syarat semua ibadah itu semua harus tamyiz sholat itu semua harus tamyiz agar ada manfaatnya kecuali untuk haji maka tidak dipersalahkan tamyiz berdasarkan hadis tersebut kita masuk ke mawani at-taklif. Faktor penghalang dari taklif. Sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu tidak terbebani syariat. Litaklifi mawani uminha al-jahlu wa nisyanu wal ikrahu. Likauli an-Nabi SAW, Inna Allah tajawaza an umati al-khata'a wa nisyana wa ustukrihu alaihi wa Ibnu Majah wal Baihaqi walau syawahid minal kitab sunnah tatulu ala sihatihi faljahlu adamul ilmi samata fa'ala al mukallafu muharraman jahilan bitahrimihi fala syai'a alaihi kaman takalama fi salati jahilan bitahrimil kalami Wa mata taraka wajiban jahilan wujubihi lam yalzamhu qada'uhu. Idza kana qad fata waktu waktuhu. Bidalil anna Nabi sallallahu lam ya'mur al-musi'a fi salatihi wa kana ma innu fiha lam ya'murhu bi qada'i ma fata minas salawati wa inama amara bi fi'li salati al-hadirati ala wajhil masru'i Beban syariat itu ada mawani, ada faktor penghalangnya. Di sini disebutkan tiga. Yang pertama jahil, tidak tahu, lupa dan ikrah dan dipaksa. Dalil tiga hal ini adalah hadis di mana Nabi SAW Nabi SAW mengatakan sini Allah saja wajah memaafkan untuk umatku perbuatan khotok, keliru, lupa dan perbuatan yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Dikatakan oleh Imam Dumaja dan Baihaqi kata Imam Nawawi di footnote hadisun Hasanon hadis hasan. Walau syawahid dan hadis ini punya hadis penguat dari dalil Quran dan Sunnah yang menunjukkan kebenaran isi hadis ini. Dalil-dalil kitab di antaranya sudah termasuk surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalam Al-Qur'an kita temukan, ya Allah janganlah siksa kami karena kami lupa atau kami biru. Maka di sini dan Allah Allah sudah mengabulkannya sebagaimana dalam hadis yang diatkan Imam Muslim. Qad fa'altu. Di sini Allah mengatakan tidak ada siksaan karena lupa atau karena khotok Kata Syaikhmin, wa minal khata al jahlu. Termasuk keliru yang tidak sengaja adalah keliru karena bodoh. Demikian juga dalam surat Al-Ahzab Laisa alaikum junahun surat Azab ayat yang kelima Allah mengatakan walakin mata'am madat kulubukum yang ada dosanya adalah yang disengaja oleh hati kalian Sedangkan tentang ikrah pemaksaan ada di surat An-Nahl 100 106 eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kafara billahi min ba'di imanihi" Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, ilaman ukriha kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan iman. Akan tapi menesorah habil kufri, akan tapi orang yang lapang dadanya menerima kekafiran, saturan maka untuknya murka dari Allah dan untuk mereka siksa yang sangat-sangat besar. Di sini istisnaknya itu didahulukan. Ilamaku kriha wa qalbu mutmainun bil iman itu didahulukan. Sebelum ada Jawab. Jawab dari man? Fa'alaihim ghadabun. Harusnya man kafara billahi titik-titik terus fa'alaihim ghadabun minallahi walam adabun azim illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Harusnya kalimat sewajarnya dalam susunan bahasa Arab itu demikian. Nah, harus kemudian fa'alaihim ghadabun ada jawab untuk man syarat man baru setelah itu kemudian istisna akan tapi di sini ada istisnanya itu di segerakan. apa faedahnya min ajli isra fi fitawahumil tawahumil insan dan umum supaya kemudian bersegera untuk mencegah adanya orang yang salah sangka untuk kemudian hukum yang umum ini itu hukum seksaan, murka dan seksaan yang besar untuk orang-orang yang kafir pada Allah. Nah, kemudian orang itu tidak salah sangka, maka disegerakan pengecualiannya. Maka di sini dimaafkan kekafiran jika karena terpaksa. Maka jika dosa yang dibawa kekafiran tentu lebih mimba bil aula untuk kemudian dimaafkan. Akan tapi maaf ya, dipaksa yang kemudian dimaafkan perbuatan yang terlarang yang karena terpaksa itu dimaafkan itu di sini kemudian persyaratannya kedua man ukriha pertama dipaksa yang pertama kolbun mutmainun bil iman hatinya itu mantap dengan iman dua orang dipaksa kan tapi hatinya ridho dengan pemaksaan nah, sudah dipaksa ah nah ini kan rusak oh, nah, sudah dipaksa rusak nah, oh, kemudian dia ridho maka nggak jadi ya ini persyaratannya agar dimaafkan itu dua dipaksa dan dia nah, dan dia tidak merasa mantap dengan kekufan tersebut tidak merasa dan tidak eh, tidak ridho dengan kekufuran tersebut, namun dia tenang dengan iman dia ridho dengan iman. Artinya apa? Kalau ada orang itu kemudian dipaksa, kok kemudian eh karena terpaksa dan dia tahu ah, terpaksa itu dibolehkan. Ya, kalau terpaksa itu ya jadi boleh. Wah, ini kemudian dia ridho terhadap hal yang dipaksa. Wah ini mumpung mumpung ada rusak, mah kebetulan. Maka maka tidak jadi tidak jadi. Harus kemudian keduanya dipenuhi itu dijelaskan yang kedua itu beliau jelaskan di belakang-belakang terus kemudian tidak ada ridho kalau kemudian dipaksa namun ridho ya tetap kemudian nilainya adalah dosa Faljalu maka bodoh artinya adalah adamul ilmi tidak punya ilmu sama alam mukallaf maka jika seorang mukallaf melakukan maharaman perbuatan yang haram jahilan karena tidak tahu tentang keharamannya fala syai'alai maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya seperti orang yang tak lama berbicara pada waktu sholat jahilan karena tidak tahu haramnya berbicara ketika sholat maka tidak ada apa-apa gimana kalau kemudian melakukan yang meninggalkan yang wajib Lama tatar kewajiban dan jika dia meninggalkan yang wajib karena tidak tahu biwujibi wajibnya hal tersebut maka dia tidaklah wajib untuk mengkodoknya Ida kefata jika telah berlalu waktunya akan tapi jika waktunya masih, maka dia wajib mengkodok yang uh, yang waktu yang masih. Dalilnya Nabi SAW tidak memerintahkan orang yang al-musik fi solatihi, orang yang sholat dengan jelek, yang tidak tumak nina, sholat sampai mengajak Nabi sampai tiga kali dan setiap itu Nabi katakan, sholli fa'ina kalam, sholli sholat lagi kamu belum, sholat sampai tiga kali. Dan setelah itu mengatakan, saya tidak bisa kemudian yang lebih baik daripada sholat seperti ini. Tolong ajari aku. Nabi tidak perintahkan untuk mengkodok. Kecuali kemudian yang perintahkan ya yang sholat itu aja. Sholat-sholat sebelumnya, oh berarti kamu sholat fardu gini-gini kamu enggak? ini eh, enggak temanina semua. Tapi tidak perintahkan untuk kodok semua berapa tahun kamu enggak sholat. <clears throat> Dan maka kalau meninggalkan karena meninggalkan kewajiban karena tidak tahu dan waktunya sudah berlalu, ya maka tidak ada apa-apa. Lam yalzam tidak ada kewajiban kodok. Tetapi nah, jika waktunya masih, maka yang waktu masih saja yang wajib dikerjakan sekarang. Maka dan orang tersebut tidaklah tumak ninah dia dalam sholat. Lam yakmurhu, Nabi tidaklah memerintahkannya untuk mengkodok mafat minas sholawat, sholat-sholat yang sudah berlalu. Hanyalah Nabi perintahkan dia bifi'li sholat untuk mengerjakan sholat al-hadirah yang waktunya masih ada. Ala wajin masuk dengan tata cara yang disyariatkan yaitu dengan rumah nina. tentang masalah jahil di sini ada ada dua hal yang perlu diper, di, perlu diperhatikan bagaimana beliau singgung antara kemudian e, apa, melanggar yang haram, melakukan yang haram dan melaksanakan yang wajib di dibedakan. Melanggar yang wajib. Wajib itu apa? Wajib itu apa bedanya? Bedanya di sini dikatakan yang namanya wajib jika tidak dilakukan itulah yang dilarang. Dilarang jika tidak dilakukan. Itu artinya wajib. Kalau haram melakukannya lah itulah yang dilarang. Perbuatan yang dilakukan jika dilakukan itulah yang dilarang. Itu dobitnya. Al haram ayatuna ijadu wal manhiu anhu. Haram itu adalah melakukan satu perbuatan itu terlarang. Sedangkan wajib tidak melakukan satu perbuatan itulah yang dilarang. Bisa kemudian supaya karena hukumnya berbeda kalau meninggalkan yang wajib, maka apa? Fala syai' alaihi. Tidak ada kewajiban apapun. Total. Belas sama sekali tidak ada kewajiban apapun. Itu kalau yang ditinggalkan adalah yang haram. Nah, kalau kemudian yang ditinggalkan adalah perkara yang wajib, maka ada kodok. Kecuali untuk hal-hal yang sudah berlalu. Hukumnya beda. Maka perlu kemudian diperhatikan dobit atau kaedah untuk membedakan haram sama wajib. Dan untuk masalah kemudian yang haram ini tidak ada kemudian tidak ada kewajiban apapun ini yang diwajibkan wajibkan adalah berlaku mutlak tanpa terkecuali. Berlaku mutlak tanpa terkecuali. Nah, untuk kemudian meninggalkan yang wajib, maka perlu dibedakan antara kewajiban yang tidak ada batasan waktunya, aturan waktunya, dan kewajiban yang ada aturan waktunya. kewajiban yang tidak ada batasan waktu akhirnya. Semacam kewajiban haji, misalnya di sini disebutkan. Maka begitu tahu ya wajib dikerjakan. Orang itu dulu jahil, ya, wajibnya hal ini. Namun itu tidak ada tidak ada batasan akhirnya. Orang itu wajib, orang haid itu wajib untuk kemudian mengkodok dan kodok mengkodok puasanya. Dan untuk mengkodok puasa itu tidak ada batasan akhir. Ada orang jahil tentang kewajiban mengkodok nah, eh, puasa ketika haid. Kejahil selama 10 tahun. Baca tiap Ramadan itu mesti kena haid 10 hari. Maka kita katakan ya wajib disanggul? Karena apa kewajibannya adalah kewajiban ini, ini perkara wajib, perkara wajib bukan perkara haram. Kalau perkara haram, lecet. Perkara wajib, perkara wajib ada kodoknya. Jika perkara wajib tersebut adalah hal yang ah, tidak ada batasan akhirnya, maka demikian. Wajib untuk kemudian ini masih terhutang sampai dia bayarkan. Kemudian perkara wajib yang ada batasan akhirnya, batasan akhir pelaksanaan dan waktu itu berakhir dalam keadaan dia jahil. Dalam keadaan dia jahil, kalau itu adalah hukumnya wajib. Maka apakah ada kodok ataukah tidak? Maka beliau bagi menjadi dua. Yang pertama, dia melakukan taksir. Dia tidak kemudian ee, eh, takdir yaitu tidak melakukan kewajiban yaitu untuk bertanya ya karena dia tidak mau bertanya tidak tahu karena enggak eh, tidak nah, tahunya bukan karena apa-apa namun karena enggak mau bertanya maka untuk orang yang seperti ini maka wajib untuk mengkodok karena apa? Karena dia tidak mau bertanya. Bahwa ghairu ma'ruf. Maka jahilnya dalam masalah ini tidak dimaafkan. Dia ada tempat untuk bertanya, dia tidak bertanya. Kemudian yang kedua, tidak terlintas dalam hatinya, bahasanya jelas kewajiban minal asal sama sekali tidak pernah terbayang demikian dan tidak ada orang yang menjelaskan wajibnya hal tersebut kepadanya maka kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban tersebut sampai waktunya berakhir maka ini dimaafkan maka orang ini dimaafkan tidak memiliki kewajiban untuk mengkodok karena dia uh, jahil dan dia tidak sengaja berbuat dosa dan dia ya sudah rajin bertanya. Dalilnya apa? Hadis tentang orang yang dan sholat sampai tiga kali tadi yang kemudian terus menerus Nabi perintahkan untuk mengulanginya. Karena apa? Ternyata dia tidak tumak nina. Demikian juga dalil tentang apa? Pemindahan kiblat ada kemudian sebagian sahabat itu baru tahu baru subuh padahal sejak malam maka sholat subuhnya itu sebagian sholatnya masih menghadap Baitul Maqdis jahil dengan kewajiban untuk menghadap Ka'bah makanya juga tidak ada kewajiban apa-apa dan juga Nabi tidak memerintahkannya untuk mengulanginya Dan masalah berikutnya adalah anisian. Wanisian duhulul qalbi an syai'in ma'lumin. Famata fa'ala muharraman nasian fala syai'a alaihi. Kaman akala fisyami nasian wa mata taraka wajiban nasian fala syai'a alaihi hala nisyanihi. Walakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu. Dikali Nabi sallallahu man nasiya salatan falisaliha ida dakaroha. Lupa. Apa itu lupa? Lalainya hati dari sesuatu yang sudah diketahui. Sama sama kapan saja Ingat ini juga dibedakan antara melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Jika ada orang melakukan yang haram nasian karena lupa, mengapa eh, <clears throat> dampaknya lasya alaihi tidak ada kewajiban apapun. Contoh, ya, makan, ya. kaman akal seperti orang yang makan ketika berpuasa, nasian karena lupa. Maka tidak ada kewajiban apapun, tidak ada kewajiban kodok, tidak ada kewajiban kafarah. Yang kedua, mata taruh kewajiban. Jika meninggalkan yang wajib, nasian karena lupa, fala syai'a alaihi halan nisyanihi maka tidak ada kewajiban apapun alih atasnya pada saat lupa. Pada saat lupanya. Akan tapi inti fi'luhu, dia punya kewajiban untuk melakukannya. Idza zakaru jika dia ingat. Sesudah ingatnya. Karena sabda Nabi saw. karena siapa lupa sholat, maka adalah dia melaksanakan sholat tersebut idza zakarha jika dia ingat. Sekalian dulu ya. Wal إلزام شخصي بما لا يريد فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها idza zala al-ikrahu. Wa tilkal mawani'u innama hiya fi haqqillahi li'annahu penion al afi wa rahmati. Amma fi huquqil makhlukina fala tamna'u min domani ma yajibu domanuhu. Idza lam yarda sahibul haqqi bisukutihi wallahu a'lam. Yang ketiga dipaksa. Pemaksaan adalah mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Semacam orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang haram. Fala alaihi. Tidak ada kewajiban apapun. Semacam orang yang dipaksa al kufri untuk kafir dan hatinya mantap dengan iman. Demikian juga orang yang dipaksa untuk meninggalkan e, alat tarkis sholat untuk meninggalkan sholat. E, Waman ukira ala tarki wajibin Adapun orang yang dipaksa untuk meninggalkan kewajiban Maka tidak ada kewajiban apapun atasnya halal ikrah dalam kondisi dipaksa Namun alaihi kodokuhu. Ya wajib untuk mengkodoknya jika sudah hilang pemaksaan tersebut Semacam orang yang dipaksa ala tarki sholat untuk tidak melaksanakan sholat Sampai berakhir waktunya Fa'inau yalzamu maka dia punya kewajiban qada'uha mengqada' salat. Jika sudah berakhir al-iqah pemaksaan. Dan tiga manik faktor penghalang di atas adalah pihakillah berkenaan dengan hak Allah. Karena hak Allah itu dibangun di atas maaf dan rahmah. Memaafkan dan kasih sayang. Maka untuk beda dengan hak makhluk kalau hak makhluk dibangun di atas nah, nah suh di atas ya, e, pelit. Dan nah, kalau hak Allah dibangun di atas maaf dan rahmah. Dan karena itu para ulama membedakan antara orang yang mencaci maki Allah dan mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia bertobat. ada orang, ada dua orang, satu mencaci maki Allah, yang kedua mencaci maki Rasulullah SAW. Kemudian keduanya bertobat dan menyatakan bertobat menyesal. Kalau mencaci Allah Subhanahu Wa Taala sudah, sudah. Saya sudah bertobat sini ah, sudah. Nah, kalau mencaci Rasulullah SAW, maka ini punya hak berkenaan dengan hak makhluk, yaitu hak Rasulullah SAW sebagai seorang makhluk. Maka bumanya kata Islam tetap dibunuh. Bukan berarti karena dan hak makhluk itu lebih tinggi daripada hak Allah, hak Nabi itu lebih tinggi dari hak Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena hak Allah itu dibangun di atas samha, di atas toleran, di atas rahmah, di atas maaf. Sedangkan hak makhluk itu di atas suh, di atas pelit. Maka orang yang dikasih mati Allah kemudian bertobat, maka tidak ada hukuman apa-apa atas diri. Akan tapi mencari Rasulullah SAW, dia menghina Nabi, kemudian dia bertobat, maka tetap dipenggal lehernya. Wa anafi hukukil makhlukin adapun hak makhluk. Falatumna maka tidaklah terlarang min adanya doman ganti rugi mayajibu domanhu untuk hal-hal yang wajib domanhu ganti ruginya di dalam yarda jika tidak rela sahibul hak yang punya hak bisukuti untuk menggugurkan haknya ya untuk kemudian lupa maka lupa makan hal yang haram maka tidak ada kewajiban apa-apa contoh sholat dipakai yang najis karena lupa tidak ada kewajiban apa-apa karena ini adalah melakukan perbuatan yang haram dalil tidak ada apa-apanya adalah hadis tentang memakan makan ketika puasa karena lupa Nabi katakan orang yang makan dan minum karena lupa, maka ya, dia tak akan tapi ketika kemudian berada di mulut makanannya, kemudian dia ingat kalau dia puasa, maka kemudian kalau jika dia telan, maka jadi batal puasanya. Karena dia sudah tahu. Jadi kesimpulannya secara umum lupa dalam perkara yang haram maka menghilangkan dosa dan konsekuensinya. Sampai-sampai beliau katakan di sini, seandainya kemudian e, berhubungan suami istri dalam kondisi berpuasa karena lupa, fala saya alaihi maka tidak ada kemudian kewajiban apa-apa. Dengan catatan jika itu mungkin terjadi. Karena kata komentar saya Lebani ditanya tentang hal ini, saya tidak bisa membayangkan itu mungkin terjadi. Hubungan suami istri kemudian terjadi bulan Ramadan karena lupa. Dua-duanya lupa semua. Saya nggak bisa membayangkan kalau itu terjadi. Namun barang siapa meninggalkan kewajiban karena lupa maka tidak ada kewajiban apapun ketika lupa, namun dia wajib melakukannya jika dia ingat. Dalilnya adalah masalah lupa sholat. Kecuali jika kewajiban ini dikaitkan dengan sebab dan sebabnya sudah hilang maka tidak ada kodok. Aslinya, jika meninggalkan wajib karena lupa, maka jika ingat wajib mengkodok. Menurut ulama yang menggunakan istilah kodok. Meskipun sebagian ulama mengatakan oh, itu tidak kodok. Tidak boleh disebut kodok. Akan tapi jika kewajiban yang ditinggalkan, ditinggalkan tersebut berkenaan dengan satu sebab, kemudian ingat-ingat setelah sebabnya itu selesai, maka apa? Tidak ada kewajiban untuk mengkodok. Contohnya di sini adalah sholat gerhana. Sholat gerhana, tidak ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Bahkan itu di, uh, dinilai adalah pendapat yang paling kuat sholat gerhana itu hukumnya wajib. Akan tapi kemudian lupa Ingat-ingat gerhananya sudah selesai maka apa? Tidak perlu, tidak ada kodok sholat gerhana. Karena ini dikaitkan dengan sebab tertentu. Kemudian untuk pemaksaan. Dan untuk pemaksaan, maka apakah yang disebut kemudian ikhraf pemaksaan? Maka beliau katakan As-sahih la buddha min irgham. Amma mujarrad ayat muruka Fadha laysa nah. <clears throat> ya. Kata beliau yang namanya pemaksaan itu adalah ya, harus kemudian ada tindakan untuk uh, memaksa orang tersebut untuk melakukan, bukan hanya sekedar diperintah dan diancam perintah kemudian diancam ditakut-takuti itu belum ikrah ya itu belum belum namanya ikrah kalau baru kemudian diancam dan ditakut-takuti kalau katakanlah Buddha min irham harus ada tindakan untuk kemudian memaksa tidak hanya sekedar memerintah dan menakut-nakuti kalau cuma kemudian menakut-nakuti maka ini bukanlah ikrah karena di sana tidak ada pemaksaan, ilzam mengharuskan untuk melakukan satu hal. Misal orang yang dipaksa untuk makan siang hari di bulan Ramadan tidak ada kewajiban apa-apa. Tidak ada kewajiban kotor, tidak ada kewajiban kafar dan sebagainya. Tapi ada yang perlu dibedakan antara ikrah dan di halaman 181 di tempat saya. Ada perlu dibedakan antara pemaksaan dan disakiti karena Allah. Disakiti karena melakukan ketaatan karena Allah. Yudhi fillah. Al-adha fillah. Mendapatkan gangguan karena Allah itu bukan pemaksaan. Ada perbedaan antara orang yang disakiti karena Allah, karena agamanya, karena ketaatannya, dan orang yang dipaksa. Orang yang kemudian disakiti karena Allah maka punya kewajiban untuk bersabar. Ya. Orang yang kemudian melihara jenggot kemudian dicemooh oh, gini gini gini gini gini. Wah saya dipaksa untuk cekat jenggot. Hah? itu nggak dipaksa nggak dipaksa untuk cukur jenggot cuma orang komentar atau orang ngejek pak jenggot nah, terus, terus apa ya. itu namanya al azabilla dapat gangguan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan ikhok orang tidak bisa kemudian berkomentar lah, kita dipaksa ini untuk harus cukur jenggot nah, kalau enggak tiap hari komentari terus jelek nah, ini bukan bukan ikhok, kata beliau seorang yang ha, jika di, diganggu karena agamanya wajib bersabar wajib sabar ini bukan pemaksaan enggak tidak bisa mengatakan wah ini ada rusuh saya dipaksa dipaksa apa oleh keadaan kenapa karena saya di ini di komentari miring terus gini wah komentar saya dipaksa oleh keadaan tuh tidak itu al azab bila itu bukan pemaksaan bukan ikrar Ya kalau Eko ada perintah kemudian ditegaskan dia harus melakukan apa, itu namanya pemaksaan. Adapun orang yang disakiti karena Allah, maka dia tidak dipaksa untuk meninggalkannya. Dia cuma disakiti dan dia tetap, tetap di atas jalannya. Akan tapi orang yang dipak, eh, orang yang dipaksa maka dia dipaksa untuk mengerjakan satu hal atau meninggalkan satu hal. Maka ada perbedaannya. Kalau yang dipaksa maka ada rusak, ya, dibolehkan. <clears throat> Adapun kalau cuma diganggu, maka nah, ini tidak ada rusak, Fayajibu sabar dan wajib bersabar. Dan ah, pemaksaan itu adalah yang namanya pemaksaan itu ya ah, tergantung bentuk perbuatannya masing-masing. Tidak harus kemudian pemaksaan sebagaimana dalam ayat. Karena ayat ini punya sebab nuzul, kisahnya amat dia dipaksa untuk melakukan ucapan kekafiran dengan ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh. Tidak harus kemudian menunggu semuanya itu dibunuh. Namun eh, yang namanya pemaksaan itu kulon di Setiap eh, kasus yang dinamakan pemaksaan itu sesuai dengan bentuknya masing-masing. Jadi, barang siapa yang dipaksa untuk meninggalkan satu kewajiban tidak ada eh, apa syekh alaihi, tidak ada kewajiban apapun saat dipaksa, namun ada kodok jika kemudian jika pemaksaan itu hilang. Seperti dipaksa untuk tidak melaksanakan sholat sampai keluar waktunya, maka wajib mengkodok sholat jika telah berakhir e, pemaksaannya. Apa dalilnya? Karena orang yang dipaksa itu karena m, bukan nasi seperti orang yang tidur dan orang yang lupa. Dan Nabi katakan wajib melaksanakan sholat jika ingat. Gitu, itu dalilnya. Dan ini adalah berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ada pun kemudian jika itu berkenaan dengan hal makhluk, kalau yang punya hak itu kemudian tidak rela, maka ya tetap punya kewajiban untuk me, me, mengganti rugi. Nah. Dikira itu kemudian misalnya megang piring, dikiranya adalah piring punyanya, hanya kemudian apa? Ya, hanya kemudian ya, kemudian karena karena kelalaian khotok kemudian dia kemudian apa jatuh pecah bukan khotok khotok itu tidak ada bukan kemudian beralasan oh saya nggak punya kewajiban untuk ganti mana khotok mewanek taklif ini <laughs> tidak ya, demikian nah, tapi kalau itu adalah hak bagaimana dengan hak makhluk kita tanya ini piring gimana jadi itu apa nggak pecah nah, ya adalah nggak apa-apa saya orang baik kok <laughs> Makanya sudah.